bahwa mempelajari nama-nama Allah yang khusna seperti perkataan Al-Imam al Qayyim akan mengantarkan kita menjadi hamba yang paling pandai atau paling sempurna dalam mewujudkan ubudiyah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan beliau yang telah kita sampaikan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i was sifat allati yutali'u alaihi Orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat yang telah Allah terangkan kepadanya. Sehingga semakin seseorang dia memahami dari setiap nama dan sifat Allah Ta'ala Maka dia akan semakin pandai mewujudkan ibadah kepada Allah Dan semakin sempurna dalam mewujudkan ibadah kepada Allah Karena setiap nama dan sifat Allah di situ mengandung tuntutan kita untuk mewujudkan peribadatan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kandungan sifat yang ada di dalam nama Allah tadi. Dan beliau pun telah mengajarkan kepada kita bagaimana kaidah yang benar dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak terjerumus dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan keimanan kita kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara penyimpangan itu adalah sebagian kelompok kaum muslimin ada yang menolak total seluruh nama dan sifat Allah. Itulah seperti orang-orang Jahmiyah, sebuah aliran yang dipelopori oleh Jahm bin Safwan. Demikian juga sebagian muslimin ada yang hanya menetapkan nama tetapi menolak sifat. Ada sebagian muslimin yang mereka mengimani nama, mengimani sebagian sifat dan menolak sebagian sifat yang lainnya dengan cara melakukan tahrif. Ini menyimpangkan atau merubah dari makna yang telah dijelaskan Allah Ta'ala. Dan dampak dari penyimpangan-penyimpangan ini bos sekalian Itu sangat besar Di antaranya Berkaitan dengan aktivitas kita Sendiri Bagaimana kita akan merasakan keagungan Allah dalam diri kita Kalau tidak tergambar sama sekali keagungan Allah yang tercermin dalam nama dan sifatnya. Bagaimana akan tumbuh kecintaan, tumbuh harapan, tumbuh tawakal, tumbuh rasa ingin senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala, rasa takut. Bagaimana akan tumbuh seperti itu seandainya kita ini tidak meyakini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan penyimpangan dalam masalah ini efeknya menjadi sangat luas. Baik berkaitan dengan sikap kita terhadap Allah, terhadap nabinya, terhadap kitabnya dan kemudian berdampak dalam muamalah kita dalam keseharian. Dampak yang muncul berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah ini akan berkurang kadar pengagungan kita kepada Allah Ta'ala atau bahkan tidak ada tergantung sejauh mana hilangnya nama-nama dan sifat itu dari diri kita karena sebenarnya telah kita sampaikan ada orang mereka menolak total nama dan sifat ada yang ada yang mengimani sebagian, menolak sebagian yang lainnya. Tentu ini akan berdampak kepada pengagungan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga akan berdampak kepada sikap kita kepada syariat Allah taala. Sehingga gampang bermain-main dengan syariat Allah taala. Sampai bahkan syariat Allah menjadi tidak ada harganya sama sekali. Yang lebih banyak bicara adalah akal dan perasaan mereka. Sehingga tidak lagi mau mengacu kepada yakni nas-nas wahyu yang Allah turunkan berbeda dengan orang yang mereka betul-betul meyakini secara sempurna nama dan sifat Allah terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah akan sangat mengagungkan. Karena itu adalah wahyu yang yakin tidak ada kesalahannya, yang yakin itu akan mencukupi untuk panduan kehidupannya, yang yakin itu mengandung kebenaran total yang tidak ada kedustaannya, ini akan sangat berbeda dengan orang yang mereka ya ini tidak memiliki keyakinan yang seperti itu terhadap Allah dan syariatnya. Sehingga dampaknya kepada muamalah kita kepada manusia. Termasuk bagaimana sikapnya dengan orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Sikapnya kepada ini uh, para makhluk Allah, hamba Allah yang ada. Dampaknya akan sangat meluas. Termasuk terjadinya berbagai macam munculnya pemahaman-pemahaman yang sangat aneh-aneh di tengah-tengah kehidupan kita ini sesungguhnya dampak dari persikapan yang salah atau penyimpangan dalam keimanan terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah kita tegaskan dalam diri kita sekalian bahwa kita ini beriman kepada Allah dan merupakan rukun iman yang pertama maka beriman kepada Allah tentu menuntut kita untuk memahami dengan detail siapa itu Allah yang kita imani atau apa yang mesti kita imani dari Allah Ta'ala saya beriman kepada Allah yang kamu imani apa? Gak tahu bagaimana mesti harus kita tahu apa yang kita imani kepada Allah itu sehingga menuntut kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga ucapan kita sikap kita bahwa saya beriman kepada Allah itu ada yang kita imani oh yang saya imani satu dua tiga empat terus berkaitan dengan apa yang telah Allah jelaskan tentang dirinya kepada kita sehingga telah kita sampaikan pula perkataan seorang salaf seorang pendahulu kita yang saleh minallahi ar-risalah wa ala rasuli al-balagh wa alaina at-taslim dari Allah risalah itu datang dari Allah yang maha sempurna dan bagi Rasul kewajibannya menyampaikan apa yang Allah turunkan dari risalahnya tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang dikurangi, disampaikan semuanya apa adanya dan Nabi telah telah menanggung resiko dalam menyampaikan risalah dengan segala macam gangguan manusia, tapi Nabi bersabar dengan kesabaran yang sempurna sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa alaina taslim, kewajiban kita adalah taslim. Ini tunduk dan patuh. Kalau yang datang dari Allah itu bentuknya adalah al-awamir wa nawahi. Bentuknya adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Maka bentuk taslim kita adalah sami'na wa ta'na. Kita mendengar apa yang Allah perintahkan dan kita pun kemudian taat itu adalah apabila bentuknya perintah dan larangan. Kalau bentuknya yang datang dari Allah itu penghabaran, Allah menghabarkan dirinya, Allah menghabarkan tentang hari kiamat, Allah menghabarkan surga neraka, Allah menghabarkan tentang sejarah umat-umat terdahulu. Maka sikap kita terhadap penghabaran itu apa? At-tasdiq, yaitu membenarkan dan tidak mendustakan. Ini adalah sikap secara global bagaimana kita mensikapi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mas sekalian, sekarang kita masuk pada detail-detailnya pengenalan tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah kenalkan tentang dirinya kepada kita sekalian. Kita telah melewati dua pembahasan di awal. Yang pertama kita telah membahas tentang Allah, yaitu nama Allah yang paling besar, yaitu Allah. Allah adalah Ismullah Al-Aqbam. Nama Allah yang paling agung, yang paling besar adalah yeni Allah. Yang mananya adalah Zul Uluhiyah yang maknanya adalah Allah sang pemilik ini hak untuk disembah secara total sehingga nama ini menuntut kepada kita sekalian untuk secara totalitas memberikan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak ada ilah, la ilaha illallah. Tidak ada yang layak disembah, yang patut disembah, yang berat disembah dengan sebenarnya kecuali Allah taala. Sehingga semua nama-nama Allah yang lainnya kembalinya kepada nama Allah ini. Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, Allah ada Al-Malik, Allah ada Al-Qudus dan seterusnya. Semua nama-nama Allah yang lainnya kembalinya kepada atau nama lain daripada nama Allah ini. Ini adalah nama Allah yang paling agung. Sehingga dengan terkumpulnya semua nama-nama Allah yang lainnya, Allah menjadi zat yang berhak untuk diberikan ubudiyah secara totalitas. Sehingga seorang hamba beribadah kepada Allah dengan memahami semua nama-nama Allah yang lainnya yang mencerminkan siapa itu Allah Ta'ala. Yang kedua, kita telah lewati pula pembahasan nama Allah Ar-Rab. Ar-Rab. Yang Arab itu menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Sehingga Allah pemilik rububiyah Allah sang pencipta, Allah sang pemilih, Allah sang pengatur yang dengan itu semuanya kembali pada yang pertama Allah memiliki hak totalitas untuk disembah oleh para hamba ini Allah Tuhan segala Tuhan yang semuanya di bawah yakni Allah Ta'ala dalam bawah kendali Allah Ta'ala sehingga rububiyah Allah dalil yang paling kuat untuk menjadikan Allah disembah secara total. Dan keyakinan manusia tentang rububiyah Allah Ta'ala, keberadaan Allah, dan Allah yang telah menciptakan alam semesta dan semisalnya, ini telah menjadi bagian fitrah manusia. Yang artinya, semua manusia Bahkan sampai yang paling durhaka sekalipun telah terfitrahkan mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya secara global. Iblis mengakui Allah taala bahwasanya Allah sang pencipta sehingga ketika Allah bertanya kepada iblis, "Wa iblis siapa atau kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam?" Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis mengakui Allah Al-Khaliq sang pencipta. Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Rabbmu yang paling tinggi. Maka Fir'aun pun di akhir kehidupannya dengan jujur keluar dari hatinya pengakuannya kepada Allah tetapi pengakuan yang sudah terlambat dan Allah tidak terima lagi pengakuan yang sudah terlambat seperti ini. Sebagaimana Allah sebutkan ketika Fir'aun tinggal teksaknya apa kata dia amantu annahu la ilaha illa amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israel wa ana minal muslimin saya beriman bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali yang diimani Bani Israel dan saya termasuk orang yang Islam tapi pengakuan Fir'aun sudah terlambat al-an waqad asaita min qablu Kok baru sekarang ya Fir'aun engkau menunjukkan keaslian pengakuanmu kepada Allah Ta'ala? Sebelumnya kamu selalu dalam keadaan durhaka kepada Allah Ta'ala. Ditolak oleh Allah. Karena diantara syarat diterimanya taubat itu apabila nyawa belum sampai di tenggorokan. Allah membuka pintu taubatnya lebar-lebar sampai nyawa itu ditenggorokan maka Allah tutup pintu taubatnya Fir'aun terlambat dalam menegaskan keyakinan dia yang sungguhnya keyakinan seperti ini sudah disimpan sudah terpendam dalam hati mereka sebagaimana Allah yang mengungkapkan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwan mereka Fir'aun dan para koleganya melakukan bantahan dan penentangan kepada dakwah Nabiullah Musa yang sesungguhnya kata Allah wastaiqanatha anfusuhum jiwa mereka meyakini tentang benarnya apa yang didakwahkan Musa kenapa memperlihatkan penentangan zulman wa uluwan karena kezaliman buruknya jiwa mereka sehingga zalim dan karena dia angkuh didorong oleh keangkuhannya karena jabatan karena kekuasaan yang dia miliki sehingga kemudian menjadi angkuh sehingga menampakkan penentangan luarnya padahal hatinya sungguhnya meyakini tentang benarnya apa yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihi wassalam Intinya bahwa Fir'aun mengakui Allah Ta'ala. Musyrikin Quraisy yang menentang sangat keras kepada Nabi, mereka pun sesungguhnya juga meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah banyak ceritakan tentang ayat-ayat pengakuan orang-orang Quraisy tentang Allah ini terhadap rububiyah Allah wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah seandainya engkau tanyakan kepada mereka ya Muhammad siapa yang menciptakan langit dan bumi pasti mereka akan mengatakan Allah tetapi kesombongan dan keangkuhannya dan kebalimannya mereka pun menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalian maka semua nabi dan rasul tidak ada yang mendakwahkan rububiyah nggak ada. Mereka tidak mengajak kepada rububiyah tidak. Yang mereka ajakkan kepada uluhiyah. Karena rububiyah itu sudah menjadi fitrah mereka, pengakuan mereka kepada Allah itu sudah menjadi keyakinan mereka. Walaupun ada yang ya ini menutup-nutupi dirinya, tapi hatinya sungguhnya meyakini. Tetapi semua nabi dan rasul mengajak kepada uluhiyah, mengajak kepada totalitas, memberikan penghambaannya hanya kepada Allah, sedangkan rububiyah dijadikan sebagai dalil. Kamu kan meyakini begini, begini, begini, begini. Mestinya kamu itu total memberikan ibadah kepada Allah, ajakannya ke sini. Sedangkan penyebutan rububiyah sekedar untuk menjadi dalil saja. Kamu kan sudah punya keyakinan begitu. Sehingga untuk menegaskan. Mestinya setelah begitu harusnya begini. Itu yang diajarkan Nabi dan Rasul. Sehingga tidak mengajak kepada rububiyah. Karena rububiyah sudah menjadi keyakinan mereka. Yang belum mereka wujudkan adalah uluhiyah. Yaitu totalitas. Dalam memberikan penghambaannya kepada Allah Ta'ala. Kita sekarang masuk yang ketiga dari pembahasan Asma Allah nama-nama Allah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mari kita lihat sekalian apa yang beliau katakan dalam pembahasan beliau di dalam pembahasan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini wahuma ismani jalilan kathra wuruduhuma fil Qur'anil Karim Dua nama ini yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama yang banyak sekali tersebut dalam Al-Qur'anul Karim. Baik penyebutannya dengan terpisah Ar-Rahman sendiri, Ar-Rahim sendiri atau terkadang digandengkan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Contoh diantaranya dalam beberapa ayat yang beliau bawakan di sini. Ar-Rahmanu 'alal arshistawa Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Bagaimana kemarin cara kita mengimani istiwanya Allah taala, ikhwan? Allah istiwa di atas arsy, Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Bagaimana cara kita mengimani istiwanya Allah kemarin? Ikhwan, Kaidahnya bagaimana? Biar jangan lupa. Bagaimana kita mengimani iswanya Allah Taala? Di mana? Tetap tinggi, yang lengkap. Terus gimana? yang lain? Gimana cara kita mengimani istiwanya Allah Ta'ala? Yang pertama, kita mengimani, menetapkan dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar istiwa di atas arsh. Kenapa kita mengimaninya? Karena Allah sendiri yang telah mengatakan bahasanya Ar-Rahman ini istawa alal arsh. Ar-Rahman istiwa di atas arsh. Bagaimana kita menolak lawang Allah yang menjelaskan kepada kita? Satu. Yang kedua, kita mengimani istiwanya Allah di atas arus tanpa melakukan tasbih atau tamsil, kemudian tahrif tanpa lakukan tahrif, tanpa melakukan takyif, tanpa melakukan taktil. Tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Istiwanya Allah kita imani tanpa kita menyerupakan dengan istiwanya makhluk. Kenapa kita tidak menyerupakan laisa kamitsli syai' karena Allah tidak serupa dengan apapun. Apapun yang Anda bayangkan tentang Allah, perbandingannya dengan makhluk pasti salah karena Allah tidak serupa dengan apapun. Tapi kita meyakini Allah istiwa yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Tanpa melakukan tahrif, tidak kita rubah-rubah. Tidak kita rubah-rubah kepada makna yang lainnya. Sebagian orang merubah, oh istiwa itu maksudnya bukan istiwa bersinggah sana, tapi istaulah berkuasa. Kamu tahu dari mana? Istiwa kemudian kamu rubah menjadi ista'ula yang berkuasa. Soal berkuasa sudah ada sendiri. Allah ada sendiri makna kekuasaan Allah Ta'ala. Kok kamu ingkari? Orang yang mengingkari seperti ini, bos kalian, rata-rata karena di dalam benaknya itu kalau dia menetapkan khawatir akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu kekhawatiran yang berkaitan dengan ini akal dia. Kenapa dia kalau berkaitan dengan istiwa dia tolak lalu dia tahrib lalu dia robah maknanya sedangkan kalau itu sami mendengar, basar, melihat, tidak dia tolak. Makhluk mendengar enggak? Mendengar. Makhluk melihat enggak? Terus kenapa kok enggak ditahrib juga? Kok diimani seperti itu? Oh beda ustadz, beda. Ini mendengar dan melihatnya itu sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. bahwa iya ia begitu semuanya. Apa susahnya? Istiwanya Allah sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Tidak serupa dengan makhluk. Sebagaimana anda menetapkan mendengarnya Allah sesuai dengan keagungan Allah. Tidak sebagaimana mendengarnya makhluk. Ini menunjukkan bahwa kacau. Dia kacau. Sehingga hanya ingin memuaskan seleranya saja. Akhirnya sesungguhnya mereka menolak tapi agar tidak kelihatan menolak mereka melakukan tahrif, yaitu menyimpangkan kepada mana yang lainnya. Tanpa melakukan takyif, memvisualisasikan bagaimananya Allah, istiwanya Allah. Kenapa kita tidak boleh membagaimanakan ikhwan? Apa alasannya kemarin? Lupa lagi. Kita ini bisa menggambarkan bagaimana kalau satu melihat barangnya, dua melihat yang serupa. Tiga, mendapatkan info yang akurat dari orang yang terpercaya. Tiga-tiganya tidak ada pada ya ini bagaimana istiwanya Allah. Kita tidak melihat Allah, tidak melihat yang serupa, tidak ada info akurat dari Nabi, sehingga kita mengimani sesuai dengan keagungan Allah tanpa takyif dan tanpa taktil, tanpa melakukan penolakan, bagaimana kita menolak Allah sendiri yang menerangkan kepada kita yang menjelaskan kepada kita kita mengambilnya adalah Ar-Rahman ala arsistawa penyebutan Ar-Rahman nama Allah Ar-Rahman kemudian juga di antara perkataan yang ada nama Ar-Rahman dalam ayat inni akhafu ayyamassaka adabun minar rahman Ketika Nabiullah Ibrahim mendakwai ayahnya, "Wahai ayah, lima tak butuh, malah yasma wala yubsir wala yughni anka syai'an." Wahai ayah, ya abadi. ini menunjukkan sekalian Ibrahim betul-betul anak yang sangat cinta kepada orang tuanya dan hormat. Sangat hormat. Dan sangat beradab. Kalimat ya abati itu menunjukkan sebutan penghormatan kalau itu ditujukan kepada orang tua. Kalau kepada anak seperti ungkapan ayah kepada anak ya bunaya. Nah, itu ungkapan menunjukkan kasih sayang orang tua kepada sang anak. Dan ini menunjukkan diantaranya bahwa Seorang yang mereka berdakwah mengajak orang lain untuk mendapatkan hidayah Allah. Satu, hendaknya dia memiliki perasaan kecintaan yang besar agar orang yang kita dakwah itu bagaimana caranya bisa menerima Islam. Ada kecintaan yang besar, ada semangat yang besar sehingga akan melahirkan semangat mencintai seorang untuk mendapatkan hidayah Allah akan dia kerahkan segala cara yang dibolehkan oleh Allah untuk bisa kita pakai menjadi untuk menjadi perantara agar orang itu mendapatkan hidayah Allah taala. Sangat ingin sehingga akan terasa sedih sekali kalau orang itu tidak menerima hidayah. Bukan sedih karena dakwah dia ditolak, tapi sedih karena kasihan orang ini akan berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala sehingga dia muncul rasa sayang, sayang, rasa kasihan. Kemudian di antara sarana untuk dakwah itu gampang diterima, maka dia mesti bersikap lembut. Bersikap penuh dengan kasih sayang kelembutan. Maka di antara yang Allah ingatkan kepada Nabi SAW Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik Fabirahmati minallah lintalahum. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, engkau bersikap lunak, bersikap lin, bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidal qalbi, seandainya engkau itu hatinya kasar, bengis, hatinya kasar, bengis, sehingga tidak ada kelembutan, mereka akan lari dari sekitar Anda. Di antara yang, yang tertuntut dari jiwa seorang dai yang berdakwah itu hendaknya dia memiliki kelembutan. Memiliki kelembutan. Itu bersikap lembut, sayang. Sehingga ada semangat besar bagaimana caranya orang itu dia untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena watak orang itu suka untuk disikapi dengan lembut. Walaupun terkadang dalam pendidikan itu sikap keras itu dibutuhkan. Satu saat sikap keras dibutuhkan. Tapi asalnya itu yang dibutuhkan lembut. Ada pun sikap keras muncul karena juga muncul dari rasa kasih sayang. Kadang-kadang orang tua yang betul-betul sayang kepada anaknya itu kadang mesti harus memukul anaknya dipukul. Tapi ini bukan pukulan orang tua yang kejam, yang ingin menginginkan anaknya mati dengan pukulan. Tapi pukulan orang yang mendidik anaknya agar dia jerah dengan perbuatan dia karena sayangnya orang tua kepada anak ini. Ada pukulan pendidikan. Pukulan pendidikan itu bukan pukulan yang membuat dia semaput. Tapi sekedar pukulan untuk mencambuk dia supaya dia ini betul-betul kembali kepada sesuatu yang benar. Nabi pernah bersikap keras kepada beberapa sahabat dan kerasnya Nabi ini Nabi tahu kalau ini dikerasi nggak mungkin dia lari. Contoh mamanya Usama bin Zaid pernah berlaku salah. Dia dalam satu peperangan dia tebas lehernya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang ini asalnya kafir, dalam peperangan gak tahu sudah berapa kepala muslimin yang ditebas oleh orang ini. Begitu berhadapan dengan Usamah dan Usamah tinggal tebas pedangnya, dia ucapkan la ilaha illallah. Usamah dalam persangkaan Usamah ini orang hanya ingin berlindung dari pedangku, gak peduli dia tebas mati. Dilaporkan kepada Nabi, Nabi marah besar kepada Usama. Ya Usama, apa yang akan anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan ucapan kalimat la ilaha illallah? Kata Usama, ya Rasulullah, dia hanya ingin berlindung dari pedangku ya Rasulullah. Kata Nabi, ya Usama, apa kamu sudah belah dadanya sehingga kamu tahu bahwa dia hanya berlindung dengan dari pedangmu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sampai Usamah berangan-angan seandainya aku belum masuk Islam sebelum ini. Ini ini pendidikan Nabi. Supaya betul-betul berhati-hati. Jangan sembarang ya ini membunuh nyawa orang. Apa hasilnya? Hasilnya ketika zaman fitnah. Ini zaman fitnah, peperangan fitnah. Sepeninggal Nabi terjadi fitnah peperangan yang terjadi di antara muslimin. Maka Usamah pun dia menghindar. Dia tidak ingin lagi ada kasus ini orang yang terbunuh dengan alasan yang tidak jelas. Ini namanya pendidikan. Yang kemudian hasilnya betul-betul hasil yang bisa dilihat Cahyani pendidik hasil pendidikan tersebut. Ini kebaikan yang dia dapatkan. Contoh lagi, Nabi pernah marah pula kepada Usama ketika ada seorang wanita yang terpandang di negeri itu melakukan pencurian yang harusnya hukumannya potong tangan. Ini kisah saya hubungan hatnya, hududnya adalah dengan potong tangan karena dia mencuri. Tapi masyarakat dia bagaimana caranya wanita ini lepas dari hukum notang tangan karena ini orang wanita mulia maka mereka pun cari-cari orang yang bisa melobi Nabi miling-miling didapatkan Usama dianggap orang yang paling dicintai Nabi sehingga kalau melobi Nabi mudah-mudahan bisa betul Usama mulai menyampaikan kepada Nabi betapa marahnya Nabi kepada Usama ya Usama Atasfau fi haddin min hududillah. Ya Usama, apa memangnya kamu akan menggugurkan hukum-hukum Allah? Apa memangnya Anda akan menjadi penolong dalam rangka menggugurkan hukum Allah? Maka Usama pun mendapatkan pelajaran besar dalam hal ini. Dalam pandangan Islam, semuanya adalah sama. Yang mereka memiliki kesalahan, mereka memiliki yaitu tertuntut untuk ditegakkan hak. Demikian pula Nabi pernah marah kepada yaitu Mu'ab bin Jabal. Pernah mengimami jamaah dengan imam yang panjang sampai ada yang kemudian keluar karena setelah ada hajat. Karena dia punya hajat. Kemudian kasih diangkat kepada Nabi karena dia keluar salah dituduh munafik. Padahal dia punya hajat yang tidak bisa dengan berpanjang-panjangnya salat yang diikuti. Maka ketika Nabi memberikan pengarahan kepada kita ketika jamaah kita ini umum, ada yang musafir, ada yang selak jualan, ada yang tua, ada yang punya kebutuhan macam-macam. Maka salatnya mesti tidak boleh kita egois dengan berpikir kebutuhan kita sendiri. Memikirkan yang di belakangnya. Tidak boleh dia lama-lama. Karena akan membuat gelisahnya orang. Orang kalau mau jualan selak muter. Wah, sholat apalagi komatnya lama. Sholatnya tambah lama lagi. Waduh, sudah dagangan saya remek. Akhirnya sholatnya sudah hilang. Melayang khusuknya hilang nggak ada. Ini akhirnya merusak. Mesti harus diperhatikan yang di belakang. Ini adalah pendidikan Nabi. Maka kata Nabi, ya Mu'ad, afatanun anta ya Mu'ad. Apa anda akan membuat fitnah bagi manusia, membuat manusia lari ya Mu'ad? Ini Nabi memberikan pendidikan. Ah, artinya dakwah itu yang asalnya lembut bukan berarti lembut terus tanpa pernah ada keras. Keras itu dibutuhkan ketika memang ada ye manfaatnya. Memang dibutuhkan keras. Ada saatnya bersikap dikerasi karena itu akan bermanfaat. Kalau kotoran yang menempel di tangan itu hanya debu gitu aja, ya tentu gosoknya nggak perlu keras-keras, hanya begini-begini hilang sudah. Tapi kalau yang nempel di tangan itu aspal, kalau hanya digini-gini 10 tahun, yang akan lepas. Perlu ada kalau ada penindakan khusus. Artinya ada perlakuan-perlakuan satu saat perlu ditindaki dengan kekerasan secara khusus itu yang akan memberikan manfaat. Tapi asalnya dakwah itu adalah dengan lin, dengan lembut, dengan ucapannya dan sikap-sikapnya, termasuk ungkapan-ungkapan yang tepat. Kalau dalam bahasa Jawanya itu termasuk nguwongke orang, nguwongke, diuwongke, Artinya didudukkan dia sebagaimana kedudukannya yang mulia. Nabi ketika menyurati Heraklius, Heraklius itu seorang raja yang punya rakyat sehingga dia pembesar. Nabi mendudukkan Heraklius sebagaimana kedudukannya. Ila ila azimir Rum kepada pembesar negeri Rum sehingga terangkat. Sehingga terangkat. Termasuk ketika orang memberikan sambutan dengan perkataan yang terhormat atau yang kami muliakan, Bapak Bupati dan seterusnya. Ini ada termasuk adab dalam mendudukkan orang. Dan itu tertuntut. Itu termasuk diantara bagian uslub daripada atau tata cara adalah daripada dakwah. Sehingga mendudukkan orang sebuah kedudukannya. A Ibrahim, demikian pula ya abati, wahai ayahanda, Kenapa sih engkau kok menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bermanfaat bagi Anda. Lalu diantaranya kata Ibrahim, ini ahofu ayyamassaka adzabum minar rahman. Wahai ayah, saya ini betul-betul khawatir seandainya azab Allah yang marahman itu menimpa Anda. Disebabkan kekafiran dan kesyirikan Anda. Sehingga materi dakwahnya tetap sama tauhid tapi cara membawakannya ini cara dia mengungkapkan pada orang mendudukkan orang sebagaimana kedudukannya walaupun sudah dilakukan dengan lembut, dengan halus, dengan penuh kasih sayang, dengan segala ungkapan yang terbaik, tetap kemudian mendapatkan permusuhan, resiko. Resiko. Mesti kita bersabar tidak boleh kemudian kita merubah pola dakwah kita. Wah, ini gara-gara dakwah tauhid seperti ini. Rubah sajalah cokean dulu. Akhirnya pokoknya orang membuat orang seneng sesuai dengan kesenangan dia. Tauhidnya udahlah nanti-nanti aja kalau udah orang senang dengan kita. Senangnya itu tapi dengan cara yang haram. Kita diingat oleh seorang salaf pendahulu kita saleh, nanti akan ada orang yang mereka ini bosan dalam mendakwahkan Quran dan Sunnah karena pengikutnya tidak segera melutak, pengikutnya tidak segera banyak. Kemudian dia sengaja merubah dengan melakukan hal-hal yang menyimpang dari Quran dan Sunnah, melakukan bid'ah-bid'ah dalam rangka segera untuk mendapatkan pengikut yang banyak. Ini pernah dikatakan para penduduk kita yang saleh dan kemudian di zaman kita dan zaman-zaman setelah beliau maka berapa banyak orang mereka merubah dakwahnya gara-gara hanya untuk mendapatkan pengikut yang banyak sehingga tidak bersabar dengan hanya sedikitnya orang yang bersama dengan dia dalam menyambut dakwah Nabilah Nuh selama 950 tahun sekalian Diriwayatkan mendapatkan pengikut itu kira-kira hanya 80 orang. 80 dibagi 950. Kira-kira untuk mendapatkan 100 orang butuh berapa tahun? an tahun lebih atau sebelas dua belas tahun itu kalau antum kira-kira bosen nggak bosen jelek. ah, walaupun demikian yang kita dapatkan tidak boleh kemudian kita sengaja merubah hanya untuk kemudian mendapatkan pengikut yang banyak. Kita tidak dinilai dari banyaknya pengikut, tapi kita dinilai dari kualitas apa yang kita lakukan. Kalau kita ini mencari emas, apa kita kemudian wah ngel boleh emas ngayai ngayai lemas sakton emasnya dapat sak peringkil kecil memangnya. Apa kita kemudian ngangkuti, kemudian lendut-lendutnya kita angkuti? Ya tetap kita ngambil emasnya aja. Artinya bersabarlah dalam keadaan tetap di atas kebenaran walaupun kita hanya mendapatkan sedikit orang kita dakwai. Yang dinilai itu bukan banyaknya pengikut kita. Tapi yang dinilai itu benarnya dakwah yang kita bawa dan istiqomahnya kita. Ada Nabi bahkan riwayat di hari kiamat kelak Nabi menyaksikan ada Nabi yang pengikutnya itu hanya dua ah, ada kurang dari sepuluh rohtun kurang dari sepuluh ada Nabi yang pengikutnya hanya dua atau satu ada Nabi bahkan tidak ada pengikutnya sama sekali ada Nabi yang pengikutnya buahnya seperti Nabiullah Musa ada yang lebih buahnya lagi seperti Nabiullah Muhammad pertanyaannya berani nggak antum kira-kira menuduh dasar Nabi ini nggak kreatif sehingga pengikutnya nggak ada nggak kreatif dakwahnya itu hanya monoton gitu-gitu aja makanya nggak dapat pengikut berarti nggak antum kira-kira ini nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala manusia terbaik dalam membawakan agama Allah taala mereka tidak mendapatkan pengikut tetap terpuji dan terbaik masalahnya bukan pada jumlah pengikut yang dia dapatkan Walaupun kita tentu sangat senang seandainya banyak orang mengikuti dakwah yang kita sampaikan, tapi tidak boleh kebenaran dakwah dikorbankan hanya untuk mendapatkan ya, ini pengikut yang banyak. Lah nanti kalau pemilu ya kalah Ustaz. Enggak ada urusan dengan pemilu. Kita ini urusannya masuk surga enggak nanti? Urusannya kita masuk surga enggak nanti itu? Sehingga kalau target kita adalah ke sana keridhaan Allah, nggak peduli dengan suara orang. Nggak peduli dengan keuntungan dunia kita dapatkan atau nggak kita dapatkan. Karena targetnya adalah kehidupan ba'dal mamat. Ibrahim sangat menyayangkan ayahnya dan sangat mengkhawatirkan. Ini harus ada dalam diri kita. Bagaimana umat ini selamat dari azab Allah Jangan sampai mereka menyimpang dari jalan Allah Ta'ala Sehingga dia terus mengingatkan umat Sampai di antara semangatnya seorang da'i di kalangan Bani Israel Katanya ditanya kenapa sih Kok kamu itu tetap memberikan nasihat kepada mereka Sedangkan mereka itu tinggal dibeleki azab oleh Allah Ta'ala Apa katanya Makdiratan inda rabbikum wala'allahum ya wala'allahum yattaqun ada dua hal yang mendorong dia untuk terus bersabar mendakwai satu dalam rangka mengambil udur di hadapan Allah taala ya Allah soal mereka ikut atau enggak bukan kekuasaanku tentunya kekuasaan engkau satu mengambil udur di hadapan Allah taala yang kedua la'allahum yattaqun masih punya harapan Betapapun rusaknya mereka Tapi seorang da'i mesti punya harapan Mudah-mudahan dengan peringatannya aku sampaikan Dia mau bertakwa kepada Allah SWT Dia bisa bertakwa kepada Allah SWT Tetap tersentuh mereka dengan takwanya Dengan dakwah yang dia bawakan Kemudian mas kalian Dan yang lain-lainnya banyak di dalam ayat Al-Quran Kemudian kita ringkas Sudah jam 5.57. Sebentar, tinggal beberapa menit. Kita ringkas. Ar-Rahman Ar-Rahim, para ulama mengatakan Ar-Rahman itu sifat zatiyah. Ada yang ingat gak? Ada sifat datiyah, ada sifat fi'liyah. Udah lewat pelajarannya itu. Apa maksudnya sifat datiyah? Ar-Rahman sifat datiyah itu sifat yang senantiasa melekat pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah bersifat tetap seperti itu yaitu Allah Ar-Rahman yang maknanya adalah Dzurrahmah Al-Wasi'ah, pemilik rahmat yang luas. Pemilik rahmat yang luas. Rahmat Allah luas. Sehingga luasnya rahmat Allah ini digambarkan oleh Allah taala wasiat Ah, rahmati wasiat rahmati dan sangat luas rahmatku dan kemudian diikuti dengan pembahasan ilmu Allah sehingga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan ilmu Allah wa rahmati wasiat kulla syai' dan sangat luas rahmatku meliputi segala sesuatunya di dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan dengan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Rabb, sungguh rahmatmu sangat luas dan ilmu pun sangat luas. Di mana ada ilmu Allah, di situ ada rahmat Allah Ta'ala. Sehingga rahmat Allah luas menjangkau sejauh ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ah, rahmat Allah yang sangat luas ini sehingga orang-orang kafir sekalipun mereka semuanya tetap mendapatkan rahmat Allah tapi rahmat yang sifatnya amah rahmat yang sifatnya umum mereka mendapatkan fasilitas kehidupan mereka ditunda azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala ini termasuk bagian rahmat Allah taala seandainya bukan karena rahmat Allah dan setiap orang yang bersalah itu langsung dipangkas atau diazab oleh Allah. Kata Allah, maka di muka bumi ini tidak akan tersisa makhluk. Walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhariha min dabah. Seandainya setiap orang yang salah itu diazab oleh Allah Ta'ala Di muka bumi nggak tersisa lagi makhluk Karena saking banyaknya orang yang mereka melakukan kesalahan kalau setiap orang salah langsung disambar meledek jeder, langsung orang salah langsung gempa bumi, itu habis. Tapi Allah kasih waktu, kasih tenggang. Mudah-mudahan mereka bertobat kepada Allah Taala. Ini termasuk yang terahmat Allah Taala. Kemudian, adapun rahmat yang khusus, yaitu pada Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah sifat fi'liyah. Sifat filia sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah untuk berbuat. Allah merahmati orang yang Allah kendaki. Di dunia ini, rahmat Allah luas meliputi segalanya. Allah mengendaki memberikan rahmat orang yang kafir maupun mukmin. Diberikan semuanya rahmat. Tapi di akhirat kelak, Allah mengkhususkan rahmatnya hanya kepada orang-orang mukmin. Di akhirat yang ada kepada orang kafir tinggal ini keadilan dan eh, yang ada tinggal keadilan. Bagi orang mukmin keadilan dan keutamaan yang dia dapatkan dari Allah Taala. Orang kafir di akhirat Allah membalas dengan keadilannya yang mereka terima dari Allah adalah balasan setimpal dengan perbuatan dia di dunia. Maka kata orang kafir ketika telah diatap oleh Allah di neraka, apa katanya? Rabbana ahrijna minha fa in utna kunna minadh zalimin. Ya Allah, keluarkan aku dari neraka. Kalau aku sudah engkau kembalikan ke dunia, lalu kami tetap melakukan pelanggaran terhadap engkau, pelanggaran agamamu, tidak taat kepadamu, maka kami ini betul-betul orang yang zalim. Ini ungkapan ahlunar ketika mereka diatap oleh Allah ingin dikembalikan ke dunia, dia bercita-cita untuk bisa beramal saleh dan kalau dia tetap tidak beramal saleh berarti dia betul-betul zalim. Tapi Allah tahu itu ungkapan hanya ungkapan lesan dia saja. Sehingga di akhirat kelak pembalasan Allah karena kezaliman mereka. Karena kezaliman mereka. Sehingga Allah adil membalas perbuatan mereka. Tapi orang mukmin kebaikannya dilipat-lipatkan oleh Allah taala, kesalahannya diampunkan oleh Allah taala, dimasukkan ke surga dengan rahmat Allah taala sehingga di akhirat Allah berikan rahmat khusus kepada kaum mukminin. Orang-orang mereka di dunia senantiasa taat kepada Allah taala. Nah sekalian, sehingga silsilah agama kita itu agama rahmat. Sang pemilik agama ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Zat yang memiliki kasih sayang kepada para makhluk lama rahmatnya luas. Dan Allah mengutus nabinya, Nabi Rahmah. Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Nabi yang penuh dengan sifat rahmah. Sehingga tidak ada yang lebih sayang kepada manusia melebihi sayangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua menyaksikan bagaimana sifat rahmahnya Nabi dalam kehidupan beliau Ini akan bisa kita lihat dengan detail dalam pembahasan sirah. Bagaimana sifat rahmanya Nabi kepada sahabatnya dan kepada orang munafik sekalipun bahkan kepada orang kafir sifat rahmah Nabi akan sangat kelihatan sekali. Ini butuh penjelasan khusus. Kemudian uh, agama yang dibawa oleh Nabi adalah dinur rahmah, agama rahmat, agama yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga dalam agama kita penuh dengan keluasan, penuh dengan keringanan, penuh dengan ini sayangnya kepada makhluk. Sehingga diantaranya ada ya agama ini selalu sudah mudah, lalu ada kemudahan lagi di atas kemudahan itu. Salat itu hanya lima kali sehari semalam, sehingga tidak merepotkan. Dan itu sangat bermanfaat sekali baik secara kesehatan maupun rohani kita. Di balik salat yang lima waktu kita diringankan lagi ada namanya rukhsah. Ada keringan-keringanan kalau kita safar, boleh kita jamak kosor. Kemudian kalau kita sakit, boleh kita jamak. Sehingga ada keringanan puasa kalau kita safar, boleh kita berbuka. Nanti di lain waktu kita kodok, kita sahur. Ada keringanan. Sehingga agama ini adalah agama rahmah. Dan kita diajarkan oleh Nabi menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Umat yang betul-betul memiliki sifat rahmah pula. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi. Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Arahimona, yarham yarhamum rahman. Orang yang penyayang itu disayang oleh Allah yang Maha Rahman. Ini adalah silsilah ajaran kita, ajaran agama Allah Ta'ala. Maka seorang muslim dia akan menjadi orang yang paling sayang kepada manusia. Sehingga dikatakan oleh seorang ulama, dakwah Islam ini, dakwah Ahlussunnah ini a'lamun nas arhamul dan a'lamun nas. bidinillah dan arhamun linas. Dakwah al-sunnah itu satu orangnya paling faham tentang agama Allah Ta'ala. Sehingga para ulama itu orang yang punya semangat tinggi dalam menegakkan hujah. Menerangkan agama dengan dalil-dalilnya. Ilmunya kayak apa? Ulama al-sunnah orang yang paling berilmu dalam masalah ini. Sehingga siap menghadapi bantan-bantan orang yang ingin membantah karena yang diinginkan ada tegaknya hujah, mereka faham, jangan sampai ada kekaburan. Kemudian yang kedua arhamunas linas, paling sayang kepada manusia. nggak gampang memfonis, sangat sayang untuk mendakwai dan ini tercermin dalam kehidupan para ulama. Saatnya ada waktu kita cerita bagaimana contoh Syekhul Islam menghadapi musuh-musuh yang membencinya, yang ingin membunuhnya, bagaimana sayangnya beliau kepada musuhnya, Ini akan kita dapatkan dalam kisah para ulama. Tapi waktu kita habis, semoga manfaat dan kita cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.